Kemudian ada kaidah lagi misalnya dalam fikih. Min asbabin natsi itu al mautu. Di antara sebab najis itu adalah kematian. Kita ulang fikih ben ngerti fikih. Wong kok amen roe swarga neraka tak ulang fikih. Saiki sapi ku suci ta ora? Suci. Nak mati batang najis. Wedus suci. Nak mati batang najis. Itu fikih dan kita sepakat seperti itu. Maksudnya asal mati, mati batang maksudnya buatan mati disembelih Berarti min asbabin nafsi adalah al-maut. Sekarang berhubung menusoi iku mati, misalnya Ruhin mati, Mustafa mati, Imam Malik ya ini najis. Padahal mayat ini nanti disolati, mulai wajib didusi cara filosofi Imam Malik. Nah, jadi, nah yo iya, mayit ini kan nanti disolati. syaratnya wong solat itu suci tora, suci. Lama karena mayat itu disolati maka harus suci. Karena ada sebab najis yaitu al mautu maka harus dimandikan, disucikan. Ya masuk akal. Mana kena mati, didusi bensah, disolati. Nak orang didusi ya oleh di disolati. Itu kan fakih yang jelimet. Ya sudah, harusnya kaidahnya seperti itu. Harusnya. Tapi ada satu kejadian di mana matinya orang syahid kata Nabi rasa didusi. Padahal ada sebab sebab najis yaitu kematian. Tapi Nabi yang ngendikan ya samina ta'na. Lalu surga protes. Bedanya apa yang mati syahid sama ndak? Cek beda, cek ra beda. Wong Nabi sing duwe Islam beda. No ya suka samina. Harusnya orang yang mati syahid pun kena sebab najis itu mati. Tapi wong Nabi ngendikan suci yo. Suci. Lah itu disebut an-nabiyyu aula bil mu'minina min afsim. dalam semua konteks. Makanya masyhur ngendikan Mulane ki aja ngaji fikih tok, kudu setengah apal bukhori nek dadi ulama. Ben roh nak utekem iku kadang beda mek utak Nabi. Dan sing kudu bengkel ya utekem aja uteke Nabi ngono lho maksudnya. Lho Nabi ku unik lho. Lho kula niku mboten sombong, kula es kecelok cerdas. Iku kadang iku kagum tenan. Maksudnya iku apa ya logika nubuah itu beda sama logika utak utek Pemenang utek kemis kecampuran LSM barang malah kacau. Misalnya gini tak contoh no. Ini eh, misalnya contohnya ini, kulon itu melarat misalnya. Melarat, terus ketika proses melarat itu ditolong Mustafa, Ruhin, pokoknya ditolong terus. Nanti aku suge. Barang aku suge, aku nak di duit tak kayak nama sabu. Jadi ya, saya ngerti duit tak kayak nama sabu. Lihat terus Ruhin Mbak Mustafa ini kena pembisik-pembisik. Wah, Gus bagus, anti sejarah, anti masa lalu. Mau melaratnya baik kita-kita kok bareng mapan ini abu mana mapan terus digowo wayah bareng malah cangkeme dok didi mergo kiai ku disit salami templek terus bareng wayah nyalami templek leren <laughs> alasannya wong <laughs> wong nyata ya, ora fitnah ya, nyata ya. perkarane salam templek asem memang mangsa ku dienggo nggih pondok tau apa jebule dienggo wayah kene sing nyalami templek ra kono Iku langsung dintin Kejogeman ngono mbek aku kualat. <laughs> Tapi ana kiai sing nasibe ngono Ya kiai sing latihan nak sing papan atas iso ora. Nah, Nabi itu biasa seperti itu. Saya ulang lagi, Nabi itu seperti itu biasa. Ketika diprotes, logikanya kan gak masuk akal. Mestinya yang punya masa lalu sejarah diwong nomor mergo sing kerco konco kanca no duit. Tapi Nabi ndak nak ngamal nih masa Abu, sing loro itu barno. Wow itu sahabat gak kuat akhirnya protes. Singkat cerita, itu yang masyur itu tare. Nabi ketika miskin diusir dari Mekah sing rumah so. Orang Ansor. Wah, dibiayai sak sahabate, sak muhajirin dibiayai kabeh wong Ansor. Tapi ketika Nabi mapan dan sudah Fathu Mekah, Mekah dikuasai Nabi. Itu kalau ada kelebihan uang atau kelebihan dikekno wong kafir Mekah, dikekno wong Mekah sing melarat-melarat sing utawa ya orang ora melarat tapi jaluk. Dikekno. Akhirnya orang-orang Ansor kan yang yang yang yang tentu yang nggak dewasa itu komplain. Kalau melarat sama kita anak sugeling ini, karena orang Mekah itu keluarga ini, Nabi. Nabi dengar itu masyur. Nabi dengar itu dan Nabi gak tersinggung. Terus orang Ansor dikumpulkan semua masyur. Ternyata logika nubuah gini, wong Ansor ora biasa ngamal mbek Nabi. Ngamal itu mesti diganjar, ngamal, memberi, menolong. Ulang lagi, jenenge ngamal lah berarti memberi, menolong, mengamal. Keren gak? Keren heroik. Pangkat sing wis heroik memberi iki terus wae nganti mati. Lah nek kowe jaluk tak kei berarti kowe zaman ngambal njuk imbalan. Berarti pangkatmu ini heroik, saiki murahan, heroik, saiki arep-arep. Iku nubuah, wes ora ngarah wong diutek ngono agak nabi. Akhirnya wak, lho iki lho heroik kok turun pangkat. Toma ngatok. Isin gak cara wong di selera. Lho wong sing di selera waras, biasa nulung nabi, kemudian pas nabi wis fatku wis keren, wis sugih kepinginnya jaluk nabi. Isin gak? puluhan tahun jadi pahlawan pas Nabi sepuh kue ngem Nabi gak ile disini kan tau tak kei isin gak wong waras lah maksudnya bakas lah Nabi gak kepengen wong ansor sing wis keren ngono iku dia pangkat jalo wong sokong kei kok guri-guri dia pangkat jalo nuangis wong ansor nuangis sadar betapa otak mereka itu gak sebanding dengan nubuah Wes sajong sing biasa ngekeki biasa malah terus noe nganti mati. Kowe apa ora isin imanem sing wis seneng nabi saiki aku dadi nabi mbok jalui. Berarti mbok mbok konversi dadi mate materi. Kok ora isin wong sebab kaya aku iku kowe golek ridane Allah mbek Rasul toh ya ora tak kepentingan pribadi gue kayak Masjid Nabawi, Masjid Kuba macam-macam. Kok terus saiki aku sugih mbok jaluk meneh padahal sugihku kok Allah kon gede no Islam. Nah, gue no Islam ya tak kena Mekah-Mekah itu benda gelem Islam to yang mau Allah itu udah diape, Nangis. Rodi billahi robba wa bil islami di Nabi Muhammadin Nabi wa rasula. Radina kismatan terus masyur. Mpun nabi kula ridho, pun jangan atur piye mawon kula ridho. Tetapi wong saiki kan pikirannya LSM kabeh. Ngrasa akrab ra dijak lunga tersinggung. Misalnya aku akrab ambek Ruhin, Rugen melarat sarapan tak kei duit tak kei misalnya. Bedino awor aku. Bar seminggu aku lunga Jakarta nggo inovai cek kosong. Kok tak pamiti. konco kok ngono. Wes <laughs> bedino di rumah tuh cek gak terima nak wong Jawa. Kowe di konco akrab melarat cek sugih gue kaya majikan. lu ngoro cek tersinggung. Akhirnya kayaknya konco tapi ngeke alasan. spuran ya aku lunga tapi rada aja aku mbek bojoku. Misalnya rabe bojoku spuran ya aku kesusu. Mulane jari Imam Syafi'i, konco top ku konco sing ora perlu penjelasan. Nah, adek perlu penjelasan ku gak kanca. Perkarane modalnya suudon. <laughs> Lah iku ning Jawa niku hebat. Sing suudon udah dianggap cerdas. Iya ya akrab kok ditinggal. Jadi duet kebodohan itu biasa. Jadi misalnya mau sing marat wong komplain, wong lunga Jakarta mobil kosong kok ora dijak. Lu ngono iku sing dukung aja. Iya ya Konco kok ngono. Malah ngajak wong liya lagi kenal liya kok ngono. Jadi aneh wong Jawa cara akal nubuah, tapi cara akal ngene-ngene iki ya adone ngono. Lah kene milih di akal nubuah be akal ngene-ngene iki. Ya milih akal ngene-ngene wong wong kowe nabi. Cuma tak no, nabi ku beda carane. Kok kula cerita nabi ku beda. Jadi orang kena ditebak. Lah iku barokah maca hadis. Kowe roh nak cara berpikir nabi ku beda. Terus masuk akal, dia diangen-angene masuk akal. Ya tapi kan angel dia kal. Terus contoh mana? Nabi ku nak ana wong kok mulio banget. Itu jarang tiga itu. Jadi Nabi, Nabi itu kan kancane jenengan kok rata mbokei singi ku Islam anjaran i jadi Imane dekne ku iman sing kuat, mentale memberi Islam. Nah iki mentale lagi ingin mendapat dari Islam. Mulane tak kei ata'allafuhum alal Islam. Mulane ning zakat termasuk sing dikai adalah wal muallafati qulubuhum. Ora ana ning zakat kok lil ulama al amilin wal aulia al mukhlisin ora ana. <laughs> Masa saiki ora ke salah kabar malah ulama e zakat. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. <laughs> <laughs> Ono Innama sodakotu lil ulama il amilina wal aulia il muqarrabin wa syuhada wa sholihin ya ora Iki kan orang-orang keren kudune dengan Islam memberi kok malah bola teh menda mendapat. Tapi ilmu koyo kula niku wis langka, padahal mesti bener. Ya. Orang mungkin bener kan mesti mungkin kula mamun nerjemah apa sing didhawuhna Nabi teng hadis-hadis sahih. Itu nubuah, beda cara berpikir Nabi itu beda. Terus kedua, Nabi itu punya kemampuan, akal yang susah menerima nubuah pun, nak Nabi senerang itu jadi gampang. Nah itu memang kemampuan disebut uti itu jawami al kalim. Saya itu punya kemampuan memaksakan kebenaran ke otak manusia jadi Nabi. Uti itu jawami al kalim. Misalnya gini, itu Mas Yuri, saya teruskan cerita tadi. Ketika Mekah itu sudah kebuka dan Nabi itu nyaman di Mekah, nyaman sekali karena memang kampung halaman. Kelihatan asik, ketemu misanan, minduan, ya pokoknya asik lah happy. Orang-orang Ansor mulai khawatir. Dulu Nabi diusir dari Mekah kan karena lemah. Sekarang Mekah sudah dikuasai Nabi. Pasti Nabi nanti kerasan ke Mekah dan tidak mau kembali ke Medina. Terus kata Nabi, dengar itu ya nggak tersinggung. Terus kalau ada uang kelebihan ya dikasihkan misanan minduan orang Mekah, orang Medina nggak dikasih sama sekali. Ketika itu dipergunjingkan, terus Nabi <laughs> Dawe lucu Nabi. Ya eh, Dawe ringan nih. Jong, delok wong-wong sing tak kei wedhus bar mulai nggo wedhus sing seneng duit tak kei duit ya mulai sing seneng unta tak kei unta ya mulai engko kowe mulai nggo aku wa tarjiuna antum bi rasulillah ila rihalikum atar dona ayar ji annasu bisyati wal bair wa tarjiuna antum bi rasulillah wong Mekah bar tak kei mulai tak kei mulai terus kowe engko mulai nggo aku moro Madinah kowe milih ndi nggawa wedhus mbek nggawa Rasulullah Wah, gue milih gue jenengan pun mau gak kayak tau pun <laughs> Artinya apa? Akhirnya orang Ansor sadar bahwa mendapat Rasulullah itu nggak terbandingkan atau tertandingi oleh materi. Lalu Rasulullah akhirnya bakdo Fatih Mekah kembali ke Medi Medina. Wong Medina sewenang. Wes kayak no Mekah Nabi. Itu penting kulo untuk jenengan. Ini akal nubuah. Nah, cara akal LSM, cara akal sampean kan yang berjasa banyak ya nanti mendapat banyak mana partai politik. Tambah kudu untuk untuk akeh. Ngamal ke kebentuk akeh mana ngamal akeh. Nah, teori seperti ini nubuah ini diwaris Abu Bakar radhiyallahu anhu ketika beliau jadi khalifah. Kadang orang Islam anyaran itu sekretaris negara. Sing ahla badrin sing suwi berjuang malah cara saiki mau RT, bu RW. Do protes, ya ana sing protes. Ini gimana? Jadi Abu Bakar, mulyane wong badar iku wis mulya indawa. Dadi jabatan dunya iku ben dipek-pek wong sing rahi-rahi dunya. Itu nubuah. Sehingga orang biar terlatih dengan derajat di akhirat. Lah saiki gak kan, wong dilatih derajat dunia. Misalnya ngeten contoh semaling gampang sing kula lakoni, wong kabeh wong saleh sak donya nglakoni. Kuwi anggere bengi kan sujud. Paling gak salat isya lah nak sujud kita orang, isya lah misalnya. Isya kan yo bengi, napa? Bisa kan yo? Bengi. Ketika kita sujud, itu nikmat yang luar biasa. Dan itu kenangan terbaik kita saat di dunia. sama lagi itu kenangan terbaik kita saat di dunia. Kemudian ada negara maju kayak Amerika, Donald Trump, Dora tahu sujud. Kamu nggak pernah terlintas kalau mereka itu minna, lebih agung, lebih keren ketimbang kita. Karena kita sujud, mereka tidak sujud. Sehingga dengan cara berpikir seperti ini kita nggak pernah terlintas mengatakan misalnya Singapura lebih baik ketimbang kita, orang kaya lebih baik ketimbang kita. Karena kita dari awal nganggep derajat akhirat itu segala-galanya, yaitu kita ditektir menjadi orang yang sujud atau orang yang iman kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dengan cara berpikir seperti ini, kalau ahla badrin itu sudah ahlu badrin itu kan diapresiasi Allah lewat Quran bahwa kamu kamu pasti diridhoni Allah. Dengan status seperti itu neng dunia CRT, CRW, pengurus ranting wis gak terlintas tersiksa. Mereka yang sudah bangga dengan ahla badrin jangan kamu rayu melok perang kok jebul ketua RT minimal kan pakil perdana menteri ojo lateh ngono akhirat sing walal akhiratu khairul laka minal ula kok terus mbok latih ula misalnya kayak kula ngenten kula misalnya kecelok wong alim kok misalnya kula dadi RT ya ora tersinggung meskipun lurae ruhin cara kula ya biasa wae ben dunya pek ngono. Barang dunya pek wong kriting keriting ben. Tapi kita ini ndak. Kita sekarang zaman akhir lucu. Tambang rasa soleh, tambang rasa kudu entuk akeh. Lho kok aneh wong soleh kok orientasine akhirat malah dunia. Jadi zaman akhir ku maco, Tapi ya pantas sih kacau manjen zaman akhir. Nah, gak masalah manjen pantas sih kacau. Tapi kan lucu, kita ini katanya soleh, orientasinya akhirat, tapi nak dunia kudu untuk paling. Lalu solehmu atas nama apa? Ning dinggon wong soleh orientasinya akhir akhirat. Masyur udah wong soleh-soleh dhisik. Rodina bila hikisman apa lana lana ilmun walil ada imalun. Tapi sekarang enggak, orang itu dilatih mengkonversai kesolehan akhirat dengan mendapat dunia itu bahaya kan ganggu kelangsungan Islam bahaya nanti orang itu enggak latihan ikhlas dicorok kula ngeten iki kulo nak kiai ini jenengan kok misalnya untuk salam template rong atau sewu mubalek sing rakyai mut sangon rong juta kalau ya tersinggung mau barang dunia wae. Memang harus harus dilatih seperti itu. Kalau saya sudah nikmati mulang, mulang mari ridhani Allah. Ya wes mulang mari ridhani Allah. Cek dunia cewek wes ora seneng mau mulang mari untuk ridhani barang mulang wes suwi puluhan tahun kurung mau mubalek mau beda orang jam orang orang juta gerembang mestine ra aku. lama aku lama opo aku dititih PHK iku Nak wis ulama ya wis bangga mbek mulang, mulang mari ridane Allah titik wis. Nak golek ridane Allah ya wis donya dianggap sepe. Kudu dilatih. Aku nak omong tok lok ngene ge ora paham-paham. Ajane aku ya ora seneng ngamuk. Tapi nak ora diamuk paham ya wajib ngamuk. Mulai Nabi Musa itu faroja Musa ila kami khutban apa? Asifah khutban tu marah besar. Kamu mati diterang nahu, gak gak paham. Bah. Saiki ku wah kacau. Misalnya kue Quranem fasih, makhrotem fase Mau mulang musola santri ini luru. Onong rapati fase nggak TPK gede, lewaris wisudane gudan untuk duit akeh gremeng. Gak fasih kok dihormati. Lah kue fase fasih golek ridane Allah, apa dua lah golek duit ngomong. Bareng kon ngomong gak pantas isin. Nah isin rasa ngomong. Aneh-aneh. Ikhlas kok ramenisan